Halaman 87. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, warajmu hakun ala man zana wa qad uhsina. Hukuman rajam itu benar adanya, dijatuhkan kepada orang yang berzina dan dia telah muhson. Yang dimaksud dengan hukuman rajam adalah hukuman dalam bentuk seseorang ditanam setengah badan di tanah, kemudian dilempar dengan kerikil-kerikil kecil, batu kerikil kecil sampai ia mati. Ini namanya hukuman rajam. Tentunya ini hukuman yang mengerikan, hukuman yang berat. Dan ini menunjukkan betapa bobroknya, betapa fatalnya perbuatan zina. Sehingga hukumannya pun sangat-sangat mengerikan. Kemudian kita lihat penjelasan dari syarih, beliau mengatakan, Yajibu rajmuz zani al-muhsani. Wajib untuk merajam pezina yang muhsan. Wal muradu bil muhsani alladhi sabaqa lahu az-zawaju. Yang dimaksud dengan muhsan adalah orang yang sudah pernah melalui pernikahan. Falwasanu man wata'a ba'da an aqada aqdan sahihan ala imra'atin fahuma muslimani hurrani aqilani. Maka muhsan adalah orang yang pernah melakukan akad nikah dengan akad yang sahih dengan seorang wanita dan keduanya adalah muslim merdeka dan berakal. Fa idza aqada ar-rajulu 'ala imra'atin kadzalika asbaha muhsanan. Maka ketika seorang pernah melakukan akad nikah dengan seorang wanita yang seperti itu, maka dia disebut sebagai muhsan. Fa'idha zana wajib alaihi rajmu. Kalau dia berzina, maka wajib untuk dirajam. Kama rajam Nabi sallallahu alaihi wasallam mazi'an al-aslamiyah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merajam seorang yang bernama Mazi' al-Aslami. Wa rajam al-Yahudiyyin dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah merajam orang-orang Yahudi yang melakukan zina. Warajam almar atal ghamidiyata. Dan Nabi Alaihi Wasallam pernah merajam seorang wanita dari suku Ghamidi. Wal Dan Nabi juga pernah merajam seorang wanita yang berzina yang dia berasal dari kabilah atau suku Juhani. Wanah wadhalika dan yang semisalnya. Kemudian kembali ke matan, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Idza tarafa au qamat alaihi bayyinatun." Seseorang itu dirajam kalau dia mengaku berzina atau terdapat bukti. Fakat rajam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal aimatu ar-rasyiduna. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegakkan hukuman rajam, demikian juga para imam yaitu para al-khulafa ar-rasyidin. Mereka juga pernah melakukan hukuman rajam. Kita baca penjelasan dari syarih Wazina la yathbutu illa biwasitatil i'tirafi awil bayinati Dan zina itu tidak bisa dijatuhkan hukuman hadnya kecuali dengan perantaraan i'tiraf, adanya pengakuan dari pelakunya atau bayinah atau bukti. Bi an yuqirra annahu qad zana wa annahu qad adkhala dzakarahu fi farjiha. Yang dimaksud dengan pengakuan adalah pelakunya yukir, mengakui bahwasanya dia telah berzina dan bahwasanya dia telah memasukkan dakarnya kepada farji sang wanita hatta ghayyaba hasyafatahu sampai masuk kepala dari zakarnya intinya dia mengakui bahwasanya benar-benar dia telah melakukan zina intinya dia mengakui bahwasanya dia benar-benar telah melakukan zina dan yang dimaksud dengan bayinah yang dimaksud dengan bukti adalah au syahida alaihi arba'atu syuhudin kejadian zina tersebut disaksikan oleh empat orang saksi annahu qad fa'ala dzalika wa yusarrihuna bihi. Dan empat saksi ini menyatakan bahwasanya benar-benar pelaku tadi telah melakukan zina dan mereka menyatakannya dengan pernyataan yang jelas. Artinya empat saksi ini melihat langsung kejadiannya. فَمَتَا قَامَتِ الْبَيِّنَاتُ أَوْ حَصَلَ fa فَإِنَّهُ حِينَ idzin yathbutur الرَّجْمُ Maka ketika sudah terdapat bukti atau adanya pengakuan dari pelakunya maka ketika itu barulah dirajam. Maka kita lihat di sini ternyata untuk sampai pada hukuman rajam itu tidak mudah. Karena kalau dengan bukti atau dengan saksi tadi, saksinya harus menyaksikan langsung dengan mata kepala dia sendiri. Harus tegas, Yusor Rehun, dia harus tegas menyatakan saya lihat langsung si pelaku melakukan zina. Tentunya ini sangat jarang sekali ada orang berzina disaksikan oleh empat orang secara langsung. Maka biasanya rajam itu terjadi karena adanya pengakuan. Dan tadi kita baca penjelasan dari syarih, yajibu rajmuz zani, wajib untuk merajam pezina yang muhsan. Maka di sini maksudnya wajib bagi ulil amri, bukan wajib untuk semua orang. Karena sebagaimana sudah kita baca penjelasannya bahwasanya penegakan had, penegakan hudud itu haknya ulil amri. Sehingga ini menjadi tanggung jawab ulil amri. Ketika ada orang berzina yang mahsan dan diketahui oleh ulil amri ditangkap oleh mereka, namun tidak dijatuhkan hukuman rajam, maka ini menjadi tanggung jawab kelak di akhirat bagi ulil amri. Karena hukumnya wajib. Kemudian kita baca kembali syarah dari Syekh Sa'ad asy syafri beliau mengatakan warajmu qad fa'alahu an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rajam itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqat khalafatil khawariju dan orang-orang khawarij telah menyelisihi Nabi dalam masalah ini. Faqalu inna rajma laisa bithabitin. Mereka mengatakan rajam itu tidak benar, tidak sahih. Li'anna alladhi fil kitabi huwa al-jaldu wa laysa fihi rajmun. Karena kata mereka yang ada di dalam Al-Qur'an adalah cambuk, hukuman cambuk, bukan rajam. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, Az-zaniyatu zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Pezina perempuan dan juga pezina laki-laki, cambuklah masing-masing mereka sebanyak seratus cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi. Dan janganlah kalian kasihan kepada mereka berdua dalam rangka menegakkan agama Allah. Surat An-Nur ayat kedua. Lakin hadal istidlalu istidlalun ghair sahihin. Namun pendalilan seperti ini adalah pendalilan yang tidak benar لأن اللفظ العام في الكتاب يمكن تخصيصه بواسطة السنة Karena lafaz yang umum di dalam Al-Quran itu bisa ditakhsis, bisa dikecualikan oleh as-sunnah, oleh hadis. Fa'ina sunnata tubayyinul kitaba wa tuwaddihu al-murada bihi. Karena sunnah itu menjelaskan Al-Quran dan menjelaskan maknanya. Walidhalika fakama anna kitaba yukhassisu ba'dahu ba'dan, maka dhalika sunnatu tubayyinu al-kitaba wa tukhassisuhu. Sebagaimana Al-Quran itu saling menafsirkan satu sama lain, maka sunnah juga menjelaskan Al-Quran dan mengkhususkannya, mengecualikannya. Fal ayatu li ghairil muhsani. Maka pemahaman yang benar, ayat di atas surat An-Nur ayat kedua itu bicara tentang pezina yang ghairul muhsan, yang tidak muhsan. Artinya dia pelaku zina yang belum pernah merasakan akad nikah, belum pernah menikah sebelumnya. Amal muhsanu faqad ja'a fil hadithi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Adapun untuk pezina yang muhsan maka terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni qad Allahu lahunna sabila." Ambillah dariku. Maksudnya ambillah ilmu dariku. Pegang perkataanku ini. Qad Allahu lahunna sabila. Allah telah jadikan bagi mereka bagi pezina yang wanita sabilan. Sabilan di sini maksudnya haddan, hududan. Allah telah tetapkan bagi pezina had, hukuman had. Al-bikru bil bikri, jaldatu mi'atin wa taghribu amin. Kalau yang berzina adalah biker dengan biker, perawan dengan perjaka, maka hukumannya adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Wa thayibu bi thayibi al-jaldu rajmu. Adapun kalau thayib, orang yang pernah menikah dengan orang yang pernah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk dan dirajam. Kita lihat catatan kaki nomor satu. Rawah muslimun min hadithi Ubadata ibn Samit. Hadis riwayat muslim dari hadisnya Ubadah bin Samit. Rasulullah anhu. Qala Nawawi fi syarhihi ala muslimin. Alim Nawawi dalam syarah sahih muslim, boleh menjelaskan. Wa ajma'al ulama wa ala wujubi jaldi zani al-bikri mi'atan. Para ulama telah sepakat. Tidak ada khilafiyah tentang wajibnya mencambuk pezina yang biker, yang perawan atau perjaka dicambuk seratus kali. Warajimil muhsani wa huwa Dan ulama juga sepakat tidak ada khilafiyah tentang dirajamnya pezina yang muhsan dan muhsan ini sama dengan athayib. Walam yukhalif fi hadha ahadun min ahlil qiblati. Dan tidak ada satu orang pun yang menyelisihi hukum ini dari kalangan ahlul kiblah. Tidak ada orang Islam satupun yang menyelisihi hukum ini. Di zamannya Imam Nawawi, illa mahakal qadiyu iyadun wa ghairuhu anil khawariji wa ba'dul mu'tazilati. Kecuali sebagaimana dinukilkan oleh Al-Qadiyat bahwasanya orang-orang Khawarij dan juga sebagian orang Mu'tazilah mereka menyelisihi atau menentang hukum rajam ini. Kan nizami wa ashabihi fa innahum la yaqulu yakunu rajmi Seperti seorang yang bernama Nizam, orang Mu'tazilah dan juga para murid-muridnya mereka tidak mengakui adanya hukuman rajam di dalam Islam. Tentunya ini orang-orang menyimpang dan tidak berpengaruh kepada ijma ulama. Tetap kita katakan adanya hukuman cambuk atau hukuman rajam bagi pezina ini adalah ijma ulama, kesepakatan ulama tidak ada khilafiyah. Waqat tawatara anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajama wa rajama ashabuhu. Dan terdapat dalil yang mutawatir yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hukuman rajam. Demikian juga banyak dalil yang menunjukkan para sahabat Nabi juga melakukan hukuman rajam. Sehingga jelas sekali bahwasanya hukuman rajam ini memang ada dalam Islam dan terus berlaku sampai hari kiamat. Dan ini ijma ulama, tidak ada khilafiyah. Oleh karena itu tidak boleh kita mengatakan hukuman rajam ini hukuman yang sadis atau mengatakan hukuman rajam ini adalah hukuman barbar atau mengatakan hukuman rajam ini sudah tidak relevan atau semisalnya. Perkataan-perkataan seperti ini bisa menyebabkan kekufuran karena menolak ajaran Islam. Karena menolak banyak sekali dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan adanya hukuman rajam yang Allah tetapkan ini, kita yakini pasti ada maslahat yang besar. Di antaranya, untuk mencegah terjadinya zina. Bayangkan ketika seorang pezina itu dirajam, maka orang yang ingin berzina akan berpikir ulang. Tidak akan berani dia untuk melakukan zina. Karena kalau dia melakukan zina tertangkap, hukumannya rajam. Ini masalahnya besar untuk mencegah dan untuk memberangus perbuatan zina. Dan juga tadi sudah kita jelaskan bahwasanya hukuman rajam ini tidak mudah. Artinya tidak mudah orang itu dijatuhkan hukuman rajam. Banyak sekali kriteria-kriteria yang harus dilewati. Dia harus muhson, dia harus ada pengakuan, atau ada saksi dari empat orang yang melihat secara langsung sehingga tidak mudah untuk menjatuhkan hukuman rajam. Tidak serta merta ada orang berzina langsung dirajam tidak. Ya kemudian kita kembali ke matan. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw abghadahu bi hadatsin kana minhu aw dzakara musawi'ahu kana mubtadi'an." Orang yang merendahkan satu orang saja dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau membenci seorang sahabat karena sebuah peristiwa yang terjadi padanya atau dia menyebutkan keburukan-keburukan para sahabat maka ketahuilah orang ini adalah mubtadi ahlul bid'ah hatta yatarahhama alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum saliman sampai dia mau mendoakan rahmat kepada seluruh sahabat Nabi dan sampai hatinya itu salim, hatinya bersih terhadap para sahabat Nabi. Artinya artinya hatinya tidak ada kebencian kepada para sahabat Nabi. Syarih menjelaskan Zakarul muallifu hahuna ma yata'allaqu bi makanati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Ahmad menyebutkan tentang pembahasan yang terkait dengan kedudukan para sahabat Nabi. Wa annahu alaina an nuqaddirahum wa na'rifa manzilatahum. Dan wajib bagi kita untuk menempatkan para sahabat sesuai dengan kedudukan mereka dan juga kita mengetahui kedudukan mereka yang mulia. Waqat warada fil hadithi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam subba indahu ba'du ashabihi. Dan terdapat dalam hadis bahwasanya pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat Nabi yang dicela. Fawadiba lidzalika, maka Nabi pun marah. Waqala dan Nabi bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela sahabatku. Kalau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Andaikan di antara kalian ada yang berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan bisa menyamai, menandingi pahala dari sedekah satu mut makanan yang dilakukan oleh sahabat Nabi wala nasifahu dan bahkan tidak bisa menandingi setengah dari pahalanya sahabat tersebut di catatan kaki nomor satu. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. وقد جاءت النصوص في الثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم Dan terdapat banyak dalil yang memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah taala Allah taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama ubainahum. Dan orang-orang yang bersama beliau yaitu para sahabat, mereka adalah orang-orang yang keras, tegas kepada orang-orang kafir dan penyayang terhadap sesama orang-orang yang beriman. Surat Al-Fathu ayat 29. Maka ayat ini memuji para sahabat. Dikatakan para sahabat itu bersikap tegas kepada orang kafir dan penyayang kepada orang-orang beriman. Oleh la yajuzu li minas sahabati. Oleh karena itu enggak boleh siapapun merendahkan satu orang saja dari para sahabat, apalagi kalau semua sahabat. Karena Allah dan Rasulnya memuji para sahabat, maka bagaimana mungkin ada orang malah mencela sahabat? Wa ma min sahabati fawa ijtihadun minhum lil musibi minhum ajrani wal mukhti minhum ajrun wahidun. Adapun kesalahan yang terjadi pada individu-individu para sahabat, maka itu adalah ijtihad mereka. Di antara mereka ada yang musib, ada yang benar, maka mereka mendapatkan dua pahala. Dan di antara mereka ada yang keliru dalam istihadnya, maka yang keliru tetap mendapatkan satu pahala. Alama mada wa taqaddama ma'ana ar-raddu 'ala rafidhati wa man salaka tariqatahum alladziina yaqdihuna fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah berlalu penjelasan kita yang berupa bantahan terhadap orang-orang Syiah Rafidhah dan orang-orang yang menjalani jalannya Syiah Rafidhah yang mereka suka mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah larangan mencela para sahabat dan wajibnya untuk memuliakan para sahabat telah dibahas di awal-awal kitab ini. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa Al-Imam Ahmad membahas ini kembali? Maka jawabannya ini dalam rangka untuk membela sebagian sahabat yang terjerumus ke dalam zina tadi. Karena telah disebutkan tadi ada Ma'iz al-Aslami, ada wanita komediah, ada wanita dari suku Juhani yang melakukan zina dan mereka masih tergolong para sahabat. Maka tidak boleh kita mencela mereka. Tidak boleh mencela para sahabat yang terjerumus dalam maksiat zina ini. Karena sebagaimana sudah kita jelaskan, sahabat itu tidak maksum. Individu-individu sahabat itu tidak maksum. Mereka bisa terjerumus ke dalam kesalahan. Di antaranya terjerumus dalam zina namun dibandingkan dengan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat, maka kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu tidak ada apa-apanya. Dan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tetap saja tidak boleh kita mencela sahabat satu orang pun. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wa nifaquhu wal kufru." Dan nifak itu adalah kekufuran. Nifak itu nama perbuatannya, nama orangnya adalah munafik. Jadi munafik itu nama orangnya, bukan perbuatannya. Apa itu munafik? Al Imam Ahmad menjelaskan di sini ayat fura billahi wa ya'budu ghairahu wa al-islam fil alaniyati. Itu ketika seseorang kufur kepada Allah dan menyembah yang lain, namun dia menampakkan bahwasanya dia adalah orang Islam secara alaniyah, secara terang-terangan. Secara lahiriah mengaku Islam namun dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Itulah nifak, itulah perbuatan orang munafik secara lahiriah mengaku Islam namun dalam hatinya benci kepada Islam. Benci kepada Allah dan Rasulnya, benci kepada Al-Quran, benci kepada hadis. Itulah munafik. Mithul munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang munafik yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun." Ada tiga perkara atau tiga sifat yang jika dimiliki oleh seseorang maka dia adalah orang munafik. Hada ala taglidi. Nabi sabdakan hadis ini untuk taglid, untuk menekankan betapa fatalnya penyakit kemunafikan. Narwiha kama ja'at wala nufassiruha. Dan kami sebutkan hadis ini, kata Muhammad, kami sebutkan hadis ini sebagaimana adanya tanpa kami tafsirkan. Artinya hadis ini Nabi katakan ada tiga sifat yang jika dimiliki oleh seseorang maka dia adalah orang munafik. Yaitu ketika dia bicara dia berdusta. Jika dia diberi amanah dia berkhianat. Jika dia berjanji maka dia mengkari janji. Ini terkait dengan munafik amali. Yang munafik amali ini tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Maka sebetulnya hadis ini butuh tafsir, butuh penjelasan. Bukan berarti orang yang punya tiga sifat ini, maka dia nifak dalam artian keluar dari Islam, kafir. Tidak. Namun Imam Ahmad mengatakan kami tidak tafsirkan, kami sebutkan apa adanya supaya orang itu benar-benar mendapatkan perhatian, taglid, mendapatkan peringatan terhadap penyakit kemunafikan. Maka ini sering dilakukan oleh para ulama seperti ini ya, seperti ketika membawakan hadis la yadkhul jannah qati'ur rahimi. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. La yadkhul jannah qatat, tidak masuk surga orang yang suka namimah. Terkadang para ulama tidak menjelaskan rinciannya. Supaya apa? Supaya orang ben, supaya orang-orang benar-benar menjauhi perbuatan tersebut. Supaya menjauhi memutus silaturahmi, supaya menjauhi namimah. Bukan berarti orang yang melakukan ini tidak masuk surga sama sekali. Ini kan perlu dirinci. Namun terkadang para ulama tidak merinci supaya orang itu takut. Maka ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad tadi. Kita lihat penjelasan dari syarih. Beliau mengatakan an-nifaqu ala nu'aini. Nifak itu ada dua macam. an nawul awal yang pertama an-nifaqul akbaru al-mukhriju min millatil islami. Yang pertama adalah nifak akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa hadha huwal muradu biqaulillahi azza wa jalla dan inilah yang dimaksud oleh Allah azza wa jalla innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling bawah. Orang munafik ada di neraka yang paling bawah, berarti yang paling ngeri. Nah, surat An-Nisa ayat 145. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang munafik itu selevel dengan orang kafir karena berada di neraka yang paling mengerikan. Sehingga orang munafik itu kafir, keluar dari Islam, yaitu yang nifaknya nifak akbar. wasifat tuhan dan nifakil akbari ayudhiral insanu nafsahu linnasi annahu muslimun. Dan ciri-ciri nifak akbar adalah ketika seseorang menampakkan dirinya di hadapan manusia, di hadapan masyarakat bahwasanya dia muslim. Wa ya'mala a'malal muslimi fi dhahiri. Dan dia mengamalkan amalan-amalan orang Islam secara lahiriah. Lakin fil batini yakunu kafiran. Namun dalam hatinya, dalam batinnya dia menyimpan kekufuran. Sawun kana kafiran bi amrin ya'maluhu au kana kafiran bi amrin yadhunnu annahu la yu'addi lil kufri. Baik di dalam hatinya menyimpan perkara kekafiran yang memang dia lakukan itu, yang dia tahu ini sebetulnya kekafiran. Atau dia melakukan kekafiran yang dia menyangka itu bukan kekafiran, tapi pada hakikatnya itu kekafiran namun dia tidak menyangka itu. Fa inna ba'dhal ibadi yu'addi a'malan yadhunnuha la tuaddi bihi lil kufri fayakunu dhalika dhanbu mukaffiran. Karena sebagian orang mereka melakukan amalan-amalan yang dia menyangka itu tidak membawa kepada kekufuran. Namun sejatinya perbuatan tersebut adalah dosa yang mengantarkan kepada kekufuran. Seperti tadi, orang yang mengkritik, orang yang mencela hukuman rajam atau orang yang mencela orang yang menutup aurat dengan sempurna. Banyak orang yang menyangka perbuatan seperti ini tidak termasuk kekufuran. Padahal sejatinya ini perbuatan kekufuran. Karena mencela syariat Islam, karena mencela apa yang ada dalam Al-Qur'an, karena mencela apa yang ada dalam hadis. Sehingga contohnya, contoh orang munafik adalah kalau dia menampakkan keislaman, mengamalkan eh, amalan-amalan e, orang Islam, namun dalam hatinya benci kepada jilbab syar'i misalnya. Dalam hatinya benci kalau ada orang melakukan sholat berjamaah di masjid. Hatinya benci kepada adanya adan, hatinya benci terhadap pengharaman daging babi, terhadap pengharaman khomer. Nah, maka ini contoh orang munafik zaman sekarang. Menampakkan Islam namun dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Wa min amthilati hadha qawluhu ta'ala. Di antara contoh orang munafik sebagaimana dalam firman Allah taala, "Wa sa'altahum la innama kunna nakhudu wa nal'ab." Ketika engkau tanya mereka, mereka di sini adalah orang-orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dikatakan Rasulullah dan para sahabatnya adalah orang-orang yang gendut-gendut, yang mereka penakut ketika bertemu musuh, yang mereka adalah pemalas dan semisalnya. Jika engkau tanya kepada mereka yang mengatakan perkataan seperti ini, mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya nakhudu wa nal'ab, hanya menghabiskan waktu dan hanya main-main saja, hanya bercanda. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian menjadikan sebagai bahan olok-olok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kalian meminta maaf, sungguh kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Fayakunu mudhiran lin-nasi Syair al islami wa yusalli ma'an nasi wa yuaddi zakata malihi. Maka orang-orang ini dia menampakkan Islam di depan orang-orang. Menampakkan syariat-syariat Islam. Dia sholat bersama orang-orang dan dia membayar zakat dari hartanya. Wa yasumu syahra ramadana wa yahujjul baita wa ya'tamiru wa yuaddi a'malan salihatan. Dia juga berpuasa di bulan Ramadan, dia juga berhaji ke Baitullah, dia juga berumrah dan juga dia melakukan amalan-amalan soleh lainnya secara zahir. Lakin endahu amrun kufriyun yaj'aluhu yakhruju min dinil islami. Namun dalam dirinya terdapat perkara-perkara kekufuran yang membuat dia keluar dari agama Islam. Fahadha huwa nifakul akbaru. Inilah nifak akbar. Wa qad dzakara Allah fi awalil suratil Baqarah syai'an min ahwalihim minha qawluhu ta'ala. Dan Allah di awal-awal surat Al-Baqarah telah menyebutkan beberapa keadaan orang-orang munafik. Allah Ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Di antara manusia, ada yang mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, namun sejatinya mereka tidak mengimaninya. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ mereka membuat tipu daya terhadap Allah dan orang-orang yang beriman. Namun sejatinya mereka membuat tipu daya kepada diri mereka sendiri. Namun mereka tidak mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 9. Wabayana anna fi kulubihim an thumma dzakara annahum yanqasimuna kismaini Dan Allah jelaskan bahwasanya dalam hati mereka terdapat penyakit. Dan Allah juga jelaskan bahwasanya mereka itu ada dua macam, ada dua golongan. Kesmon qadin tamasa qalbuhu bil kuliyati. Yaitu golongan orang munafik yang telah Allah tutup hatinya secara total. Wahaitu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran wa la yakunu ma'ahu minal imani syai'un. Yaitu orang munafik yang sama sekali tidak mengetahui mana yang ma'ruf dan juga tidak mengingkari kemungkaran. Dan dalam dirinya sudah tidak ada iman sama sekali. Athani yang kedua wa qismun yakunu marratan indahu imanun yaj'aluhu ya'rifu tariqa wa ya'rifu ma yasiru fihi bimathabatil baraqi alladhi yudhi'u lahu thumma ba'da dhalika tadlumu alaihi yaitu golongan orang-orang munafik yang terkadang dia masih memiliki iman. Yang dengan iman yang dia miliki tersebut, terkadang dia mengetahui mana yang benar. ya'rifu tariq, dia mengetahui jalan yang benar. Sehingga dengan demikian dia bisa berjalan karena adanya barak, karena adanya lampu yang meneranginya. Thumma ba'da dzalika tadlumu alaihi. Kemudian setelah itu, setelah imannya hilang, kemudian menjadi gelap lagi. Wa hakadha ahlun nifaqi faminhum man yakunu kal a'ma alladhi la yushahidu tariqahu wa yatakhabbatu fihi. Maka demikianlah orang-orang munafik. Di antara mereka ada yang seperti orang-orang buta yang dia tidak bisa melihat jalan yang benar dan dia pun terseok-seok, tersandung-sandung dalam berjalan minhum man yakunu kasairi fi dhulumati in adha'a lahu syai'un sara qalilan wa illa ada ila dhulumatihi al-ula dan di antara mereka ada yang seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan ketika ada sedikit lampu yang meneranginya dia bisa berjalan sedikit wa illa ada ila dhulumatihi al-ula Ketika tidak ada lampu lagi, maka dia kembali kepada kegelapannya yang pertama. Wala syakka anna al qism al-awwala ashaddu halan min al thani Dan tidak ragu lagi bahwasanya yang golongan pertama lebih parah, lebih fatal daripada golongan yang kedua. Wakilahuma waqi'un fi nifaqil akbari. Dan dua golongan tersebut, dua-duanya jatuh pada nifak akbar. Maka kita dapati ada orang munafik yang dalam dirinya masih ada kebaikan. Namun dalam hatinya menyimpan kekufuran, kebencian kepada Islam, kebencian kepada Allah dan Rasulnya, mencintai kepada Al-Quran, mencintai kepada hadis. Walaupun dalam dirinya ada sedikit kebaikan, yang dengan kebaikan ini dia bisa jalan sedikit, dia bisa mengetahui sedikit jalan kebenaran. Namun tetap saja dia dihukumi sebagai orang munafik dan statusnya sama seperti orang kafir. Namun perlu diperhatikan orang munafik ini selama dia menampakkan keislaman, selama dia menampilkan dirinya sebagai orang Islam ya, maka kita perlakukan dia sebagai orang Islam. Karena perkara hati kita tidak ketahui. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Selama dia menampakkan keislaman, tidak menampakkan kekufurannya, maka kita perlakukan dia sebagai orang Islam. Kita berikan hak-hak orang Islam kepada dia. Namun di akhirat, status dia tetap selevel sama seperti orang kafir. An-na'uthani, jenis yang kedua, an-nifakul asgharu, nifak asghar atau nifak kecil. huwa alladhi yakunu fil abdi sifatun min sifatin nifaqi taj'aluhu yadhharu syai'an min asl islami khilafa ma yutinuhu yaitu ketika seorang hamba memiliki sifat-sifat kemunafikan yang membuat dia menampakkan sesuatu secara lahiriah yang sesuatu ini min aslil Islam termasuk ajaran Islam. Namun khilafah yutinuhu Apa yang disimpan dalam hatinya berbeda lagi. Atau dengan kata lain, antara ilmu dan amalan itu berbeda antara ucapan dan perbuatan berbeda dengan ilmu dan keyakinan dia. Namun dalam hatinya tidak menyimpan kekufuran. Kalau nifak asgar. Namun apa yang dia kerjakan, apa yang dia ucapkan berbeda dengan apa yang dia ketahui. Dia mengatakan, dia mengetahui berdusta itu dosa dan dia sampaikan kepada orang-orang tidak boleh berdusta namun dia sendiri berdusta. Ini contoh nifak asgar. Atau misalnya orang yang menyuruh sholat namun dia tidak sholat. Dan semisalnya, ini nifak asgar. Wahada ma'asyatun wa dhanbun wa qad yakunu kabiratan lakinnaha la tukhriju min dinil Islam. Maka yang seperti ini adalah sebuah maksiat dan sebuah dosa dan terkadang juga termasuk ke dalam dosa besar. Namun tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Famin khisalihi al-kadhibu. Dan diantara bentuk nifak asgar adalah berdusta. Li'anna al-kadhiba yudhiru syai'an bilisanihi wa khilafahu. Karena dusta itu menampakkan sesuatu dengan lisannya namun menyembunyikan yang sebaliknya dalam hatinya. Orang yang berdusta mengatakan dalam lisannya A padahal dia tahu sebetulnya itu B. Maka ini bentuk nifak asgar Wa min amthilatihi aidan ikhlaful wa'di. Dan diantara bentuk nifak asgar juga adalah melanggar janji. Fa inna mukhlifal wa'di yudhiru syai'an wa yubtinu khilafahu. Karena orang yang mengingkari janji maka dia menambahkan sesuatu dalam perbuatannya, dalam lisannya namun menyembunyikan sebaliknya. Dia bilang, "Iya, nanti saya akan lakukan." Dia berjanji. Padahal dalam hatinya sebetulnya dia tidak ingin melakukannya. Wa min amsalatihi al-khiyanatu fil amanati. Di antara contoh nifak asuhur juga adalah mengkhianati amanah. فإنه يظهر أنه أمين وهو في الحقيقة fil خائن Karena orang yang mengkhianati amanah dia menampakkan dirinya sebagai orang yang amanah, namun secara hakikatnya dia adalah orang yang berkhianat. Contoh orang yang melanggar amanah adalah orang yang korupsi. Dia menampakkan dirinya orang yang bersih, tidak melakukan pelanggaran, menyalurkan dana-dana pemerintah pada tempatnya, namun pada hakikatnya tidak demikian. Dia ambil dana-dana uang-uang dari pemerintah untuk kepentingan dia sendiri. Ini termasuk nifak asgar. Kalau mu'allifu wa nifaku huwal kufru. Dan Imam Ahmad mengatakan nifak adalah kekufuran. Hadha huwan naul awalu min anwa'in nifaqi. Maksudnya ini adalah jenis nifak yang pertama. Wahuwa an-nifakul akbar, yaitu nifak akbar. Ayakfura billahi wa ya'buda ghairahu. Lakin fi zahiri yudhirul islama fil alaniyati. Yaitu ketika seseorang kufur kepada Allah dan menyembah selain Allah, namun secara zahirnya dia menampakkan keislaman fil alaniyah secara lahiriah. Mithlu al-munafiqina alladziina kanu fi ahdin nubuwati. Contohnya orang-orang munafik yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.